berpikir tanah berpikir semuanya berpikir مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق الملك كلهم الله الله مولا يا صلي وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله محمد محمد أشرف الأعراب والعجم الله الله محمد خير من يمشي على قدمي الله الله مولا يصلي وسلم نبجى جاء الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله تمام يا أستاذ الحمد Arifin menyebut Ustadz uh, eh, Fikri Tarik Al-Katiri ini dengan Ustadz uh, eh, Sohibul Kisah. Ya. Karena beliau banyak sekali menguasai kisah-kisah para rasul, para ambiya. Beliau ini jobolan uh, eh, Karim. Karim Hadramut. Karim Hadramaut. Darul Mustafa. Darul Mustafa. Binan Al-Habib Umar bin Hafid. Ya, kita bertemu berkali-kali dengan beliau, menyimak uh, tausiah beliau. Ya, Habib Umar Al-Hafidz, ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Habib Munjir Habib Hasan, itu ya. semua ya. Iya. Sama, Masya Allah. Tolong Ustadz kisahkan kepada kami tentang anak saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kalimat ta'zim, takrim, penghormatan yang besar kepada guru saya Ustadz Arifin Ilham yang saya sudah anggap sebagai kakak saya sendiri. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, menyehatkan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang seperti beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah juga Ustadz Bobi yang saya muliakan, Bapak Mustajab min ahlil khair insyaallah dan seluruh hadirin pemirsa yang ada di rumah yang semoga hari ini menjadi penyebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Kabul, ya Allah merahmati kita semua ya dan Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Mohon permisi Kiai, Abang. Ada satu kisah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul ada sebuah kejadian yang luar biasa tentang anak yang soleh. Sebut saja namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Supaya lebih barokah kita sebut sama-sama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan merahmati beliau. Uwais Al-Qarni tinggalnya di negeri Yaman. Di negeri Yaman, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Sallu ala Nabi. Para hadirin dan hadirat, Wes Al-Qarni adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tahajud Pagi duha. Sholat waktunya jamaah. Masya Allah. Dan tidak pernah menolak orang miskin. Meskipun beliau sekedarnya miskin. Meskipun beliau sebetulnya miskin, tapi kalau ada orang miskin butuh bantuan, dia kasih. Berarti dia orang yang kuat di sini. Wallah fi aunil abad maka kana abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya ketika hamba itu suka nolong orang yang istimewa di zaman Uwais Al-Qarni. Meskipun dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia ini adalah seorang tabi'in dan para sahabat-sahabatnya Uwais sudah berangkat ke Madinah berjumpa Nabi, tapi Uwais Al-Qarni tetap di tidak bisa ikut bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di Madinah? Karena Uwais Al-Qarni masih punya seorang ibu. Ibu yang sudah tua. Ibu yang setiap hari berkhidmat kepadanya. Setiap hari Uwais Al-Qarni yang menyuapi makanan ke mulut ibunya. Setiap hari Uwais Al-Qarni memijat kaki ibunya. Setiap hari Wes Al-Qarani memandikan ibunya. Setiap hari Wes Al-Qarani membuat kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan kepada ibunya. Allahu Akbar. Wes Al-Qarani radhiyallahu anhu. Sahabatnya berangkat ke Madinah tapi dia ngurus ibunya. Hingga Wes Al-Qarani ini kalau sedang nyuapin ibunya, kalau lagi menjitin ibunya, sambil bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau Uwais Al-Qarani bersalawat, beliau sambil meneteskan air mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dia nyuapin ibunya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai ibunya netes air matanya. Wes Al-Qarani. Sebab aku kau tidak ketemu sama Nabi. Sebab aku kau tidak ketemu sama Nabi. Demi Allah wes, aku tahu hatimu. Kau sangat mencintai Nabi Muhammad. Sekarang aku rida, aku rida, aku ikhlas, ikhlas kata ibunya. Saya ikhlas wes. Sekarang berangkat ke Madinah. Tidak usah pikirin ibu, ibu sama Allah. Ibu sama Allah. Berangkat ke Madinah wes. Ketemui Nabi Muhammad. Salamkan salam ibumu kepadanya. Wallahi demi Allah. Ibumu ridha fi dunia wal akhirah. Berangkat wes. Wes yang sudah dapat ridha ibunya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia tidak lakukan kesempatan ini. Melainkan dia bertambah takzim. Dia memegang kedua kaki ibunya. Dan dia memeluknya. Wallahi la abadan ya ummi. Demi Allah tidak akan saya meninggalkanmu. Sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Saya tidak akan meninggalkanmu ya Umi. Sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Muka saya mau taruh di mana ketika saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya belum membahagiakan kau, saya tinggalkan kau sendiri di sini. Agama Islam tidak mengajarkan itu kepada saya Umi Untuk berkhidmat kepadamu. Allah meridaiku selama engkau meridaiku. Allah meridaiku selama engkau mencintaiku. Ya ummi. Sampai tetes darah terakhir. Sampai ruh diambil dari jasad. Aku akan tetap berbakti kepadamu. Dan aku akan menjadi budakmu ya ummi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kebesaran Allah yang diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Tidak berjumpa dengan Nabi. Para hadirin dan hadirat, az-zakirin wa zakirat rahimakumullah. Akhirnya ibunya wafat bang. Ibunya wafat. Dia nangis aja di depan ibu. Minta maaf Umi katanya Wes belum bisa memberikan bakti Wes Umi. Tapi Umi sudah wafat, tapi ya Umi bakti nggak cukup dengan wafatnya Umi. Biarpun Umi udah masuk nanti ke alam barzah, tidak ada doa yang Uwais panjatkan kehadirat Allah. Melainkan Uwais akan masukkan nama Umi di doa Uwais Al-Kharani. Uwais akan selalu sujud kepada Allah meminta ampunan buat Umi. Uwais akan selalu meminta rahmat Allah buat Umi. Uwais akan makmurin kuburan Umi dengan kesolehan Uwais di dunia. Kayak tadi Ustadz bilang, Ustadz Bobi bilang waladun soleh. Ikut sama orang tuanya. Amalnya Alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita ketika itu Uwais Al-Qarani hendak ke Madinah nih. Kan ibunya udah meninggal. Ibunya sudah wafat, ibunya sudah kembali ke rahmat Allah sehingga Uwais Al-Qarani ingin berjumpa dengan Nabi kita